Insya Allah pada sore hari ini kita akan memulai membaca dan mengambil faidah dari kitab Nawaqidul Islam karya Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah Insyaallah kita akan mengambil penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Nawaqidul Islam An-Nawaqid Jam'u Naqidin Sebelum kita memasuki kepada isi dari kitab ini insya Allah akan dijelaskan tentang judul kitab Dikatakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah An-Nawaqid jam'u naqidin kata an-nawaqid ini merupakan jamak mufradnya adalah naqid ismu fa'il merupakan isim fa'il min naqdis shayi idha hallahu wa hadamahu wa absadahu yang maknanya adalah apabila melepaskan menghancurkan dan merusakan. Kita ulangi, an-naqid maknanya adalah apabila melepaskan, menghancurkan dan merusakan. Qala Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 91 wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kata Allah Subhanahu wa taala wala tanqudu artinya janganlah membatalkan atau merusak al aiman sumpah-sumpah ba'da tawkidiha setelah menguatkannya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wala tanqudu minan naqdi artinya jangan membatalkan atau merusak. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang mengurai benangnya setelah dipintal dengan kuat. Dalam ayat yang kedua ini menggunakan kata nakodot artinya membuka kembali atau merusak. Nawakidul Islam kita beralih kepada kata al-Islam. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah secara sepenuhnya. Bitauhid dengan cara mentauhidkannya wal inqiyadu lahu bita'ah dan tunduk kepadanya patuh kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan wal bara'atu minasyirki dan berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi dan pelakunya hada ta'riful islam kata syekh hafizahullah ini adalah definisi tentang Islam. Jadi makna nawakidul Islam adalah yang merusak dan menghancurkan keislaman seseorang. Qala al-musannifu hafizahullah wa aslama ma'nahu istaslama. Kata aslama maknanya adalah istaslama berserah diri. Fahuwa al istislamu lillah yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala bitauhidihi dengan cara mentauhidkannya wa ikhlasil ibadah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya dunasiwah tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbirun. Dan barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, fahuwa mustakbirun, maka dia adalah orang yang sombong. Wa man istaslama lillahi wa ghairihi fahuwa musyrik. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya, maka dia adalah orang musyrik. Maknanya, apabila menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan kepada selainnya, maka dia adalah musyrik. Akan tetapi apabila dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia adalah mustakbir atau kafir. Wa amma man istaslama lillahi wahdahu fahuwal muwahhid. Adapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia adalah al-muwahhid, orang yang bertauhid. Walihada qala huwal istislamu lillahi bitauhid oleh karenanya Islam maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Terkadang ada pertanyaan bagaimana cara menyerahkan diri kita kepada Allah? Maka jawabannya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya wa tauhidu huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah dan yang dimaksud dengan at-tauhid adalah mengesakan Allah taala dalam beribadah bi an yaj'alal ma'buda wahidan yakni menjadikan yang disembah hanya satu yaitu Allah saja sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah ilah yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintah melainkan hanya untuk menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan agama yang lurus baginya wa yuqimus shalah dan diperintah untuk menegakkan salat wa yu'tuz zakah dan menunaikan zakat wa dzalika dinul qayyimah yang demikian itu adalah agama yang lurus wal islamu lahu nawaqid Islam memiliki pembatal-pembatal Islam memiliki perkara yang akan merusak Islam itu sendiri. Faqad yadkhulul insanul islama walakin yartakibu asya'a tukhrijuhu minal islam. Terkadang seseorang masuk ke dalam Islam akan tetapi dia melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam disebut nawakidul Islam. Perkara-perkara yang akan mengeluarkan dia dari Islam atau yang akan merusak keislaman dia. Wahuwa yadri awla yadri dalam keadaan dia itu tahu atau tidak tahu. Fayajibu alal insani ma'rifatu hadhin nawakid oleh karenanya wajib atas seorang insan mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini merupakan perkara yang wajib. Tidak ada udur bagi siapapun. Karena pembatal-pembatal keislaman apabila dilakukan maka akan menghancurkan keislaman seseorang. Terkadang seseorang melakukan perkara yang mana perkara tersebut termasuk nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam dalam keadaan dia tidak tahu. Iya dan billah. Oleh karenanya setiap muslim tidak cukup mengetahui perkara yang baik, tetapi dituntut untuk mengetahui perkara yang buruk. Seorang muslim dituntut untuk mempelajari at-tauhid dan juga dituntut untuk mengetahui lawan dari tauhid yaitu syirik supaya bisa menjauh dari kesyirikan. Sebagaimana sering disebutkan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Wa lam ya'rifi syarra minan nas yaqa'u Aku tahu yang buruk bukan untuk dilakukan akan tetapi agar berhati-hati darinya supaya bisa menjauh dari keburukan tersebut dan keburukan yang terbesar itu apa asyirku billah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala wa man lam ya'rifi syarra minan nas yaqau fi barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan bisa jadi dia terjatuh ke dalam keburukan itu yang namanya perkara pembatal keislaman ini bukan perkara sepele. Tidak boleh disepelekan, tetapi kita harus mencurahkan kemampuan kita untuk mempelajari hal ini dan memahaminya supaya kita bisa bebas dari pembatal-pembatal keislaman. Wahada Ibrahim alaihissalatu wassalam dan ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam khofa ala nafsihi minasyirki khawatir dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam siapa? Digelari apa? Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi yang di gelari Khalilullah cuma dua. Siapa saja? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kekasih Allah subhanahu wa ta'ala khawatir terhadap syirik. Takut kepada kesyirikan. Karena yang namanya syirik ini adalah perkara yang besar. Tidak boleh disepelekan. Ma'annahu kasarol asnam Bersamaan itu dia sendiri yang menghancurkan berhala-berhala Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Ketika menghancurkan berhala-berhala tersebut diusir oleh kaumnya Bahkan oleh ayahnya sendiri Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan beliau wajnubni wabaniya baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah wajnubni ya Allah jauhkanlah aku wabaniya dan keturunanku an na'budal asnam dari menyembah berhala patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku ya Allah sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus lebih berhati-hati dalam perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang. Dijelaskan oleh musannif rahimahullah Nawakidul Islam kathirah Awsalaha ba'duhum ila arba'imi'atin Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitab yang lain beliau menjelaskan bahwa nawakidul Islam kathirah pembatal pembatal keislaman itu jumlahnya banyak. Awsalaha ba'duhum ila arba'imi'atin. Sebagian para ulama ada yang menghitungnya bahwa jumlahnya itu 400. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Haythami rahimahullah. Lakin ahammuha wa akhtaruha hadihil asyarah akan tetapi yang paling berbahaya yang paling harus kita jauhi itu jumlahnya ada 10 saja. Allati dzakaraha asy al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana yang telah disebutkan oleh asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. asy syeikh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala ketika menyusun kitab ini Nawakidul Islam tujuannya adalah nasihat sebagai nasihat kepada kaum muslimin dan khawatir kaum muslimin terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman ketika Asy-Syaikh rahimahullah melihat bahwasanya kaum muslimin sudah hampir-hampir tidak memperhatikan perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman, beliau menulis kitab ini sebagai nasihat bukan seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam dan orang yang membenci beliau. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Syekh rahimahullah menyusun kitab ini tujuannya adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin. Ini merupakan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang salah yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Insyaallah kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang pertama Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "I'lam anna nawaqidul islami asyarah." Ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh. Al-Musannif rahimahullah sebelum menjelaskan pembatal-pembatal keislaman beliau terlebih dahulu mendatangkan kata i'lam menyebutkan terlebih dahulu kata i'lam tujuannya adalah sebagai tanbih sebagai pengingat bahwa apa yang akan disampaikan adalah perkara yang penting Seakan-akan beliau itu berkata, "Iklam, ketahuilah wahai para penuntut ilmu, pusatkanlah perhatianmu, pusatkanlah hatimu, pusatkanlah pendengaranmu karena apa yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin anna nawakidul islami asyarah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh maksudnya min a'zami nawakidil islam di antara perkara yang besar dari pembatal-pembatal Islam ada sepuluh yang paling bahaya bukan berarti pembatasan akan tetapi perkara yang sepuluh ini adalah yang paling berbahaya. al awal yang pertama <clears throat> Asyirku fi ibadatillahi ta'ala Mempersekutukan Allah dalam beribadah Ini pembatal keislaman yang pertama yaitu asyirku billah Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti insya Allah ada penjelasan lebih mengenai hal ini. Waqala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malidzalimin min ansor sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah dengan yang lain beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain faqad harramallahu alaihil jannah sungguh Allah mengharamkan surga atasnya Artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga tetapi tempatnya di neraka jahanam. Wa ma'wahun nar dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansor dan orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong. Wa minhu azabhu li ghairillah dan di antara syirik adalah azabhu li ghairillah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala kaman yadbahu lil jin seperti orang yang menyembeli untuk jin aulil qabri atau untuk kuburan wa asharuha asyirku fi ibadatillah dan pembatal keislaman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dalam beribadah. Kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. An-naqidul awal pembatal keislaman yang pertama. Wahwa akhtarun nawakid dan ini merupakan pembatal Islam yang paling berbahaya wa asyadduha dan yang paling dahsyat asyirku fi ibadatillah yaitu mempersekutukan Allah dalam beribadah wal ibadatu makhudatun minat ta'abbudi wa tadalluli wal khudu' dan ibadah diambil dari kata at-ta'abbud penghambaan Artinya Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah menjelaskan makna al ibadah secara bahasa. Al ibadah secara bahasa makna maknanya adalah penghambaan. Watadzallul dan merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah maka dia merendahkan dirinya kepada Allah wal khudu' dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala wat taqarrub dan bertaqarrub kepada Allah bima syara'ahu dengan apa yang disyariatkan oleh Subhanahu wa taala Hadhihi yal ibadah ini adalah ibadah secara bahasa Wa ba'dul ulama yu'arrifuha bi annaha ghayatul hubbi lillah dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ibadah maknanya adalah puncak kecintaan untuk Allah. Ma'aghayati dhulli disertai puncak kerendahan untuknya. Hada ta'rifu hal mujmal ini definisi ibadah secara global. Ibadah secara umum maknanya adalah puncak kecintaan yang diberikan kepada Allah disertai puncak kerendahan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika seseorang beribadah kepada Allah maka harus dibarengi dengan rasa cinta dan harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seseorang sholat maka dia harus mencintai ibadah sholat. Tidak hanya mencintai saja, tetapi harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus khusyuk, harus merendahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Amma ta'rifu hal mufassal adapun definisi ibadah secara rinci Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya minal a'mal wal aqwal baik perbuatan atau ucapan al yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kesimpulannya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan. Contoh ibadah at-tawakkul, bertawakal. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah maka Allah mencintainya. At-tawakkul ini amalan yang nampak apa yang batin? Yang batin. Contoh yang lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka Allah mencintainya. Zikir amalan zahir apa? Batin zahir. Wa amma syirku adapun syirik fahuwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Kata Syekh hafizahullah, syirik adalah memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi ini itu adalah bagi syirik akbar sebagai nanti akan disebutkan penjelasannya. Adapun definisi syirik secara global mananya adalah taswiyatul khaliq bil makhluk. Menyamakan khaliq Allah dengan makhluk. Ini namanya syirik. Ketika seseorang menyamakan Allah dengan makhluk maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya, ketika seseorang meminta doa kepada kuburan, berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Contoh yang lain, ketika dia beristighosah kepada selain Allah maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku nau'an Syirik ada dua macam An-naw'ul awal yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Anauthani syirkun asgor. Yang kedua adalah syirik kecil. Asyirkul akbar huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Kata Syekh hafizahullah, syirik besar maknanya adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Artinya memberikan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi asyirkul akbar. Adapun definisi syirik apa? Tadi menyamakan Allah dengan makhluk. Wahada nau'u yukhriju sahibahu minal milla Jenis yang pertama ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Fahuwa qabihun min iddati wujuhin. Syirik besar sangatlah buruk. Dilihat dari beberapa sisi. Yang namanya syirik besar adalah perkara yang buruk sekali bencana yang paling besar ditinjau dari beberapa sisi. Awalan yang pertama, annahu yaj'alu sahibahu kafiron musyrikan. Syirik besar menjadikan pelakunya kafir serta musyrik. Sanian yang kedua, annal musyrika qad harramallahu alal jannah wa ma'wahun nar wa ma min ansor bahwasanya pelaku dosa besar ya pelaku syirik besar Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka dan orang yang zalim tidak memiliki penolong di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musyrik orang yang melakukan syirik besar dengan sebutan zalim, orang yang telah berbuat zalim. Kenapa? Karena yang namanya zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika seseorang melakukan syirik, maka dia telah berlaku zalim. Apa yang telah salah baginya karena dia menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang namanya ibadah seharusnya diberikan kepada Allah tetapi dia diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salisan yang ketiga bahaya syirik besar Anallaha haramal musyrika minal maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ampunan bagi orang yang melakukan syirik besar. Qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila orang yang melakukan kesyirikan itu meninggal belum bertobat kepada Allah maka tidak ada ampunan baginya dia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka yang keempat asyirku yuhbitu jami al a'mal syirik besar itu akan menghapus seluruh amalan. Ketika seseorang melakukan syirik besar, maka seluruh amalan kebaikan, amalan soleh yang telah dia lakukan akan terhapus. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Qaidul Arba Idza dakhala syirku fi ibadah absadaha. Apabila syirik masuk ke dalam ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Tidak akan diterima oleh Allah taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah, aku telah mewahyukan kepadamu. Kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad SAW wa ilalladina min qablika dan kepada orang-orang sebelummu kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW lain asyrokta apabila engkau melakukan kesyirikan layah batonna amaluka niscaya sungguh amalanmu akan terhapus walatakunanna minal khosirin dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi balillaha fa'bud wakum minasyakirin akan tetapi sembahlah Allah saja dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur Khamisan yang kelima bahaya dari syirik besar. Anna syirka yubihu damal musyrik wa malahu wa yujibu jihadah. Bahwasanya pelaku syirik besar itu darahnya halal, hartanya halal dan wajib diperangi. Sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda, Umir tuan uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah kata Rasulullah SAW untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya maka terjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali apabila ada perkara yang membolehkannya dan hisabnya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada Allah taala. Ini syirik besar. Anak uthani asyirkul asgor. Sekarang yang kedua syirik kecil. Wahwa ma warada fil kitabi wa sunnati tasmiyatuhu syirkan adalah syirik yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah disebut sebagai kesyirikan. Wadalatil adilatu dan dalil menunjukkan ala anna sahibahu la yukhriju minal millah bahwa pelakunya tidak keluar dari agama. Maknanya syirik kecil adalah syirik yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa perbuatan itu syirik kecil dan dalil menunjukkan pelakunya tidak keluar dari agama Islam apabila melakukannya atau menurut definisi yang lain syirik kecil adalah dosa yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai syirik kecil dan pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Wahwa nau'an, syirik kecil ada dua macam. An-naw'ul awal yang pertama syirkun fil alfad, syirik kecil dalam ucapan. Contohnya seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bersumpah kemudian dengan selain nama Allah maka dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil. Wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa mithlu qawli dan contoh yang lain seperti ucapan seseorang laulallah wa anta Masya Allah wa syi'ta hada syirkun fil alfaz. Ini adalah kesyirikan dalam bentuk ucapan. Contohnya yang lain adalah apabila seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan engkau. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini termasuk syirik kecil. Bentuknya apa? Ucapan. Bahaya. Kenapa disebut syirik kecil? karena dia mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ketika seorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan engkau, ini bahaya, jangan diucapkan. Karena dia itu seakan-akan menyamaratakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang boleh adalah kalau bukan karena Allah summa kemudian engkau ini boleh. Ya, karena apa? Karena yang pertama-tama dia itu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah dulu. Adapun engkau adalah sebab. Ana'uthani yang kedua syirkun khafi fil qulub. Syirik khafi Syirik yang tersembunyi di dalam hati. huwa anwa dan macamnya banyak. Syirik khafi itu banyak macamnya. Wa abrazuha arriya dan yang paling nampak arriya. Jadi arriya ini termasuk syirik khafi. Contoh yang lain apa? As-sum'ah. Ya, sama. Wahunaka furukun kathirah baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Kita beralih kepada poin yang terakhir insyaallah. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, anna syirkal akbar yukhriju minal millah. Bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama ketika seseorang melakukan syirik besar maka dia itu keluar dari agama Islam. Wasyirkul asghar la yukhriju minal millah dan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Walakin nau kabiroh min kaba dunub akan tetapi hanya sebatas dosa besar. Wahwa wasilatun ila syirkil akbar syirik kecil ini merupakan wasilah merupakan perantara yang akan menyeret kepada syirik besar. Contohnya seseorang melakukan ria. Salat karena Allah. Akan tetapi ada nilai lain ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji. Salatnya ikhlas untuk Allah. Akan tetapi ada keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Ini syirik kecil. Dan syirik kecil ini bisa menyeret kepada syirik besar. Mungkin ketika dia sholat asalnya ikhlas untuk Allah. Akan tetapi ingin lihat orang-orang lain. Tetapi lama kelamaan di dalam hatinya niatnya mutlak untuk selain Allah ini bahaya, bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Iya dan billah. Yang kedua, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Anna syirkal akbar yuhbitu al a'mal. Bahwa syirik besar akan menghapus seluruh amalan soleh Selama hidupnya dia itu melakukan amalan soleh yang banyak. Sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan. Maka seluruh amalan soleh semasa hidupnya akan hapus. Karena kesyirikan yang dilakukan. Wa amma syirkul asgor Adapun syirik kecil. Ya La yuhbitu al a'mal Tidak menghapus seluruh amalan Akan tetapi menghapus amalan yang dibarengi dengan syirik kecil Contoh Seseorang sholat Akan tetapi sholatnya dibarengi dengan riak maka sholatnya batal apa tidak? Batal, tidak diterima oleh Allah. Ya, maksudnya batal di sini tidak mendapatkan pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat dia sodakoh ikhlas. Apakah sodakohnya akan ikut batal? Tidak. Ya, yang batal itu adalah ibadah yang dibarengi oleh syirik kecil saja. Perbedaan yang ketiga antara syirik besar dan syirik kecil. Anna syirkal akbar yuhilu damma wal mala bi khilafi syirkil asghar. Syirik besar menghalalkan darah dan harta. Berbeda dengan syirik kecil yang keempat asyirkul akbar in mata sahibuhu walam yatub fahuwa mukhallidun finnar pelaku syirik besar apabila meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah maka dia kekal di dalam neraka berbeda dengan syirik kecil syirik kecil itu tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka kita cukupan dulu sampai di sini. Jadi kesimpulannya pembatal keislaman yang pertama, yang paling berbahaya dan yang paling harus dijauhi adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Syirik ada dua, syirik besar yaitu memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah memberikan salah satu ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, syirik kecil adalah dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian disebut syirik oleh syariat dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.